pindah masjid pindah masjid lah karena tidak mungkin saya terus-menerus berjam-jam di setiap masjid maka saya ambil keputusan ya Allah engkau bisa memberi ilmu kepadaku melalui akal tapi engkau juga dengan mudah memberi ilmu melalui insting nah, yang disebut insting itu begini pokoknya saya sholat di sebuah masjid istri saya juga gitu sudah sepakat sama dia pokoknya saya sholat wiritan nanti ambil Quran terus wiritan lagi sambil merem dibuka mas saya empat ketemunya halaman berapa loh saya itu udah loh kan disuruh pelajari sekian halaman mana mungkin pokoknya ya Allah bilang petunjuk melalui jari-jari itu aku buka set mas berapa puluh masjid di Mekah dan Medina saya datangi tempat di wilayah saja sama istri saya itu dia sama saya dapat surat dan ayat yang sama setiap buka doa yaitu surat Al-Kahfi Terus pokoknya buka oleh Al-Kahfi buka oleh Al-Kahfi oh berarti saya harus urut Al-Kahfi saya pelajari benar tapi saya belum yakin ah ini belum bisa ini bisa bisa setan ini ada kerja juga saya tapi setelah dari Mekah selesai umroh kemudian gempa itu ya jadi saya selesai umroh duduk selesai sa'i duduk menghadap Ka'bah gempa di Jogja untung teman-teman sudah saya kasih wiritan 4 jam sebelumnya eh sorenya sudah saya kasih wiritan dari Lembah Badar saya masih militan sehingga ketika mereka itu itulah gempa terjadi dan semua keluarganya sudah siap karena isi militannya itu menyiapkan mereka untuk mengalami sesuatu yang biasa. Nah terus saya ke Kairo dengan Mbak Novia. Nah dia sama ibu-ibu entah kemana, saya jumatan di masjid Imam Hussein. Ngantuk mas, aduh selalu dari umroh, tiba-tiba Allah billahi diajak kasih lu bener-bener doa kasih ngikutin saya terus akhirnya rumah saya saya gambar mas saya fotografi Oh, sekarang any, anything saya pelajari benar oh sekarang udah mengalami ayat ini ayat ini ayat ini ada GR GR nya sedikit tak masalah Loh, daripada saya mengidentifikasi diri ke Google mending saya mengidentifikasi diri ke asal betul nggak kan? daripada saya menjadi puncaknya Google mending saya itu Rasulullah mending saya tadi kepada Nabi Musa Nabi Isa jelas baiknya, jelas barokahnya, jelas pinternya. Loh kok nggak jelas baik belum tentu pinter nggak. Mungkin juga nggak jelas mana lucunya menurut saya. Jadi saya nggak apa-apa mending GRDR sama Rasulullah daripada saya menyembah idola-idola yang tidak tidak. Gitu loh mas. Jadi nanti sampai rumah nggak usah putus asa nggak bisa bahasa Arab nggak ada masalah. Bismillah buka aja yang sedang cari jodoh buka nanti ketemu jodohmu di situ oh iya kalau punya masalah tampak masalahmu di situ dan sudah ada jalan keluarnya karena Quran itu bisa dilihat dari mana saja semua titiknya adalah pusat karena dia bulatan dia kafah semua itu dari titik manapun saja ceritanya jadi sama Al-Quran akan beda uh, nanti luar biasa mas, luar biasa, tidak nyangka-nyangka loh sampai dikasih cash oleh Allah nanti akan insya Allah dan anda akan didatangi Rasulullah pada sholat subuh amin ya robbal alamin sudahlah nikmati itu mas nah ini jatuh sampean caranya supaya stabil mas temukan kenikmatan dalam beriman temukan nikmatnya saya itu lihat gigi di cermin saya nikmat ini itu sebenarnya aku bayangin bayang kalau rambut rambutku terus ini enggak sekarang kalau gigi tumbuh itu terus gitu kalau Tuhan tidak nyetok pertumbuhan gigi itu kan dunia kan Waduh, struktur ekonomi internasional berubah total hanya karena gigi oleh Tuhan tidak disetor. Ya nek ngono Mas, makane sendiri dicabut Akhirnya semua orang memilih tidak punya gigi kan. Karena gigi tidak disetor. Jadi saya lihat gigit tok itu sama Allah ya Allah ya Allah Allah gitu mas, gitu mas menikmati dan bahasanya boleh begitu, boleh sampai bikin mirip sendiri boleh, boleh bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh. Tuhan itu pintar bahasa Sunda. Enak aja emang dia suku Arab. Jangan kali jodoh, Allahumma ta'ala Allahumma itu dibaca oleh pedagang-pedagang oleh orang-orang di kampung Allahumma tekno Allahumma tekno soalnya orang Jawa susah banget mengatakan oh, wong rumah itu rumah itu lagi mau bahasa ini dalam kampus Allahumma tekno Allahumma tekno siapa gampang tekno itu nggak cinta orang mana harus nah, bikin sendiri mas Allahumma apa gotek Allahumma gotek Allahumma betul sekali, betul sekali. bisa tuh mas ini tentang itu You can create yourself. Itu tidak termasuk ibadah mahdo yang tidak boleh anda lupa itu ibadah mahdo sholat lima waktu naik haji puasa jangan dirubah subuh dua rakaat jangan bersok saya sehat sok ah, memah memah apa beda dari dulu gini gini dulu aku mau salto ah agama mahdoh jangan dirubah itu urusan ekonominya Allah aku minta gaji cuma tiga setengah persen sholat syahadat sholat puasa haji zakat sahamku 100 persen kepada hidupmu aku cuma minta tiga setengah persen jumlah ayat kepada mahdoh itu juga cuma tiga setengah persen nah itu jangan dirubah-rubah nah, itu nikmati mas nah, menikmatinya di dalam ibadah mahdoh bakal terbatas tapi kalau di dalam jiwa itu ibadah muamalah ya boleh selawatan ngeband tidak apa-apa yang tidak boleh itu molimo ngeband boleh enggak boleh asal soleh soleh itu apa tempatnya tepat tidak ada yang merasa terganggu dan menyelamatkan semua pihak sholat pun kalau itu tidak menyelamatkan tidak boleh anda berangkat jumatan ada bis tabrak kereta apa anda terus jumatan Ya, Anda harus berhenti menolong orang di bis itu. Kan gitu. Jadi sholat itu belum tentu baik. Sholat itu baik hanya pada koordinat sholat. Koordinat di mana dari semua sujud dia baik. Ketika horizontal kiri kanan atas bawah. Itu teman sekalian mohon maaf. Sampai rumah saya sarankan buka Quran, wudhu, buka Quran. Yang cari kerjaan, insya Allah dapat kerjaan. Yang istrinya belum hamil, insya Allah segera hamil yang belum dapat jodoh dapat jodoh yang punya utang insya Allah yang utangnya lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Cak Nun dari yang sudah disampaikan dan tentunya sangat menarik sekali untuk terus kita kaji. Sayangnya memang terbatas waktu karena mungkin besok hari saya yakin dan antara bapak-bapak itu sekalian yang masih banyak banyak aktivitas kurang lebihnya saya bersama bapak acara. mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya